Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Daud rahimatullah alaih. Jadi syarah oleh Syekh Shalal fauzan hafizahullah taala. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya? Akh Yusuf. Sulaiman ibnul Ash'af As-Sijistani rahmatullah alaih. Abu Bakarnya siapa namanya? Abdullah. Nah, barakallahu fikum namanya adalah Abdullah. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Wa kadzalika lamma dhaharatil Mu'tazilah wal Asy'ariyah wa mustaqatuhum dan seperti itulah tatkala sudah muncul Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan juga pecahan-pecahan mereka Maksudnya mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Padahal sudah kita jelaskan Al-Qur'an apa? Kalamullah ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Al-Qur'an adalah ucapan Allah taala minhu bada'a, dimulai dari Allah taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Radda 'alaihim ahli sunnah Kemudian ahlu sunnah bantah mereka. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa anna al-Qur'ana munazzalun ghairu makhlukin dan mereka menjelaskan yaitu ahlu sunnah menjelaskan bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan dalam keadaan bukan makhluk. Jadi Al-Qur'an kalamullah azza wajal. pun orang yang baca Al-Qur'an suaranya itu makhluk bukan Yusuf? Eh? Makhluk bukan? Makhluk. Suaranya makhluk bukan? Makhluk. Yang dilantunkan yang disuarakan bacaannya makhluk bukan? Makhluk atau bukan? Eh? Bukan. Kalamullah yang disuarakan, yang dilantunkan, yang dibaca. Karena Al-Qur'an maknanya makruh yang dibaca. Paham ya? Jadi Al-Qur'an makhluk bukan? Nah. Eh? Al-Qur'an makhluk bukan? Tapi apa Al-Qur'an? Al-Qur'an apa? Kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Jangan sampai keliru. Nanti kalau Al-Qur'an makhluk itu Jahmiyah nanti. Allah musta'an. Kita lihat ibtalan liqaulihim dalam rangka untuk membatalkan ucapan mereka li'annahu idza qil dikarenakan apabila diucapkan innal qur'ana makhluqun kalau dikatakan Al-Qur'an itu makhluk fa ma'nahu maknanya berarti annallaha la yatakallam kalau Al-Qur'an makhluk berarti Allah taala tidak bicara walladzi la yatakallam la yakunu ilahan sedangkan zat yang tidak bisa bicara itu enggak dikatakan ilah gitu loh paham ya kalau Al-Qur'an makhluk berarti Allah taala enggak bicara Sedangkan zat yang tidak bisa bicara tidak dikatakan ilah, enggak mungkin dijadikan ilah itu ya. Kama qala Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam, Ibrahim alaihissalam digelari dengan apa? Khalil, digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Ibrahim alaihissalam siapa namanya? Siapa? Azar. Eh, Kafir atau muslim? Nah, ya Ibrahim loh bapaknya loh. Kafir. Nah, barakallahu fiik. Naam, kama qala Ibrahim alaihissalam li abih, sebagaimana ucapan Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a?" Wahai bapakku, bayangkan nasihatnya seorang anak kepada bapaknya. Wahai bapakku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak pula bisa memberikan kecukupan padamu sesuatu apapun. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala kok disembah gitu loh. Ini menunjukkan bahasanya apa? Sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarah, tidak bisa dikatakan tidak berhak untuk jadikan ilah. Naam. Falladzi la jamadun. Maka sesuatu yang tidak bisa mendengar, dan tidak bisa melihat itu adalah benda jamat benda mati. Nah, tolha, benda mati yang antum tahu benda mati nggak? Apa itu? Benda mati contohnya apa? Eh? Benda yang tidak bisa gerak. Jadi kalau ada benda gerak-gerik itu berarti bendanya benda hidup. Eh? Benda matinya bagaimana? Contohnya apa contohnya benda mati? Eh? Apa? Meja? Naam, barakallahu fikum. Intinya yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat itu benda mati. Wa fil ayatil ukhra dan di dalam ayat yang lain, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyhim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Musa alaihissalam mereka menjadikan setelahnya dari sebagian perhiasan mereka dijadikan ijl yaitu patung anak sapi. Paham ya? Ijil itu anak sapi ya. Nama ijlun itu anak sapi. Jadi jadikan patung anak sapi mereka sembah, mereka agungkan. Nah, yang berjasad. Jadi patung anak sapi yang memiliki jasad memiliki badan. Kemudian bisa ada suaranya. Ya, bisa mengeluarkan suara. Nah, barakallahu fiikum bayangkan itu. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Suara tersebut sebenarnya bukan suara asli patung tersebut. Yang namanya setan yang terkutuk yang apa? eh, barakallahu fikum menghias-hiasi manusia agar apa? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka memperhatikan bahwasanya patung tersebut tidak bisa ngajak bicara mereka, tidak pula memberikan hidayah mereka pada jalan yang lurus. Nah, Allah patung sapi, anak sapi. Nah, barakallahu fikum antum tahu anak sapi enggak? Anak sapi apa bahasa Indonesianya? Anak sapi bahasa Indonesianya apa Pak Edi? Itulah bahasa Arabnya ya. Itulah bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia anak sapi apa jihad? Pedet bahasa Jawa. <laughs> nah, bahas. Anak sapi anak sapi gitu ya. Bahasa Jawanya pedet. Nah, barakallahu fiikum. Nah, ini dijadikan patung pedet ini. Paham ya? Allah musta'an. Kita lihat di sini. La yukallimuhum li'annahu jamat. Tidak bisa ngajak bicara mereka karena benda mati, patung. Fadalla ala ladzi la yatakallam. Perhatikan baik-baik. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak bisa bicara laisa biilah, bukan ilah. Wa kama qala fil ayatil ukhra dan sebagaimana firman Allah taala pada ayat yang lainnya juga fa akhrajalahum ijlan jasadan lahu khawar. Naam. Akhirnya kaum Musa alaihissalam mengeluarkan patung anak sapi tadi itu yang berbadan. Nah, barakallahu fikum yang bisa mengeluarkan apa? suara, tapi suara bukan bisa bicara. Nah, Fakalu mereka mengatakan hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini ilah kalian ini. Eh, patung ini adalah sesembahan kalian dan sesembahan Nabi Musa. Cuma Nabi Musa itu lupa katanya. Allah Musa Seperti itu. Ini selain ucapan mereka ngelabui. Afala yarawna? Tidakkah mereka memperhatikan Allah yarji'u ilaihim Padahal patung anak sapi tadi itu tidak bisa jawab ucapan mereka. Tidak bisa apa istilahnya? na'am barakallahu fikum membalas ucapan mereka, yakni la yukallimuhum. Tidak bisa mengajak bicara mereka. Wala yamliku lahum darra wala naf'a. Tidak pula na'am barakallahu fikum memiliki untuk mereka sesuatu yang membahayakan tidak pula yang bermanfaat. Wa an hadhihi laysat al-masdariyah. Perhatikan ini masalah nahwu. An di sini bukan an masdariyah. Maksudnya an yang mana di situ? yang an la yarji itu ya al la yarji'u itu annya bukan an mas yang situ bal al mukhaffafah minas tsaqilah tapi an mukhaffafah minas tsaqilah an yang sudah diringankan dari yang berat awalnya anna dalam ilmu nahwu anna jadi an inna jadi in itu namanya mukhaffafah minas tsaqilah diperingan dari yang berat beratnya karena ada tasdidnya dari itu paham ya kan tasdid menunjukkan double nah ketika diperingan bacanya an jadi seakan-akan Allah yarji'u itu maksudnya annahu la yarji'u seakan-akan gitu seakan-akan. Naam. Wal aslu annahu la yarji'u. Nah, barakallahu fikum maksudnya apa? Patung anak sapi tadi itu tidak bisa mengembalikan atau menjawab naam ucapan-ucapan mereka. Walidzalika saral fi'lu marfu'an ba'daha. Oleh karena itu fi'il yang jatuh setelahnya marfu' bukan alla yarji'a tapi alla yarji'u. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa taala nasallahu salamatan afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahirabbil alamin